عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أهلك والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم اللهم صل على نور الأنوار وسر الأسرار وترياك الأغيار ومفتاح باب اليسر سيدنا محمد المختار وآله الأدهر وأصحاب الأخيار adada ni'amillahi wa ifbad. Hadirin sidang jamaah setia bumi solawat dan para pemirsa TV9 di mana saja berada yang diberkahi Allah. Alhamdulillah, alhamdulillah kajian di malam ini ditandai cuaca cukup panas. Mudah-mudahan cuaca yang cukup panas ini sebagai pertanda baik bagi kita semua. Salawat serta salam mari kita limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan untaian doa Mudah-mudahan sekelumit ilmu yang saya berikan pada kajian di malam yang penuh berkah ini senantiasa dijadikan nilai tambah dalam rangka peningkatan kualitas iman dan Islam kita ke taraf yang lebih baik. Kan ucapan Allahumma salli ala محمد اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل عليه محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل عليه محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل محمد يا رب صل عليه وسلم الحمد لله sedaya sing rawuh kula dongaaken barokah umure barokah rezekine barokah anak turune kajian malam ini bertema cukup menarik Sebar gembira, buang duka. Password malam ini, kata kunci malam ini, umur kita sangat pendek. Jangan kita berpendek dengan ketakutan dan kesusahan. Stop. Pak. Wong iku nek sering wedi lan susah, metabolisme tubuhnya mengalami gangguan. Daya ketahanan tubuhnya mengalami penurunan. Bahasa Inggrisnya gop loro-loron. Wis dunya gak duwe, ilmu jumpon, awak loro-loron. Simak dan ikuti kajian malam ini. Mudah-mudahan dijadikan obat mujarab. Sebar gembira buang duka. Diri kitalah yang mewarnai kebahagiaan dan kesedihan dalam hidup ini. Sebagaimana air mengikuti bentuk wadahnya. Understand? Oh, repeat iki susah ya susah dikai bunga ya bunga pandai-pandailah menikmati hidup ini supaya seger waras lan umur understand saat ini catat umat merindukan figur panutan yang mampu memberi contoh dalam kehidupan nyata. Karena contoh itu lebih mahal daripada perintah. Umat sangat senang menyimak kata-kata yang mengandung nilai-nilai menggembirakan. Cinta dan kedamaian. Sering saya katakan dalam berbagai kesempatan, kita butuh Islam yang ramah, bukan Islam yang marah. Sejalan dengan pesan suci baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Haddatsana Muhammad bin Basar. kal. Haddasana Yahya bin Sa'id kal. Haddasana Subba kal. Haddasani Abu Tahiyah. An Anas anin Nabi sallallahu alaihi wasallam kal. Yasiru wala asiru Wabashiru wala tu'nafiru. Mutafakun alaih. Mudahkanlah setiap urusan. Dan janganlah kalian mempersulitnya. Buatlah mereka bahagia. Dan jangan membuat mereka lari. Mutafakun alih. Allahumma sudah ala Muhammad. Pak Nutut nulisih. Haddasana Muhammad ibn Bashar Kal haddasani Yahya ibn Sa'id Kal haddasana Subha Abu Tayyah An Anas Anin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Kal Yassiru Walatu Assiru Wabashiru Walatu Nafiru Mutafakun Alih mudahkanlah setiap urusan. Dan janganlah kalian mempersulitnya. Buatlah mereka bahagia. Dan jangan membuat mereka lari. Mutafakun alih. Allahumma salli ala Muhammad. Bisa dilanjut? urgensi kata-kata yang dapat meringankan rasa sakit yang diderita orang-orang yang tengah diuji kesulitan hingga dapat membangkitkan kembali energi positif. Allahumma sholli ala Muhammad. Saya mencatat pentingnya kata-kata sing iso ngringanno rasa lara sing dialami wong-wong sing tengah dirundung kesulitan dan kesusahan. Dikai contoh. Hati nek besok wong lara. Itu usahakan kata-kata yang indah, terukur dan teratur yang bisa menjadi kata-kata indah menumbuhkan energi positif Sing loro boleh duwe semangat sem. Gak oleh meden-medeni. Wah, iki liver iki. Wingenane nduk tulangan orang wong kenek ngene, rong dino kokot dik. Nyambangi wong loro gak nggo apa-apa. Malah dadi dalbo. Iki bahasa itu hebat, Pak. Hanya saja zaman banyak di sekolah gak tamat ya. Urgensi kata-kata yang dapat meringankan rasa sakit yang diderita orang-orang yang tengah diuji kesulitan. Hingga dapat membangkitkan kembali energi positif. Untuk ini mengandung energi positif, Pak. Amin. Amin. golek wong darah tinggi loro ya. Sing kayak kena obat penurun tensi, sing situ kongon ngaji ini. Saya berani taruhan. Insya Allah penurunan tensi darahnya lebih signifikan yang mendengarkan pengajian. Asal budale ngaji ditoto. Niati ben Lah ngono sing budal teko omah mbek dodol kerupuk eh. Insya Allah diterima kabeh lah. Sing dodol kerupuk, dodol kupang, dodol godho, oleh barokah wong ngaji. Karena majelis ini mengandung energi positif. tinggal sampean percaya kali mboten mawon. Dadi ana wong nduk majelis ngene kok pancet gak obah blas. Umpama aki rusak sele. Aki ku nek rusak sele gak iso disterek. Uang itu nabi wis rusak atine, tidak ada kesediaan dalam menerima nasihat. Karena dituturi. Disowok lu ngidoni. Bisa dilanjut? Para kiai, Al Mukarram, Ustadz, Habib, Gus siapa saja. Hendaknya mampu tampil menjadi kekuatan perekat. Menjadi kekuatan pengayom, kudu bisa dadi payung. Lah payung iki kudu luwih gedhe timbange sing dipa. Nek ana payung cilik sing dipayung iku danan apa mboten? Kula duwe payung arek TK Butuh kula cilik. Utan beres mrene ya keplek kabeh. Bojoku tak ini lho, Dik. Payung iku kudu luwih gedhe timbange sing di Amin. kiai yang ngono ustad yang ngono minangka payung lah payung iku kudu luwe jembar timbange sing nek payunge cilik waduh kudanan kabeh kepanasan kabeh sing paham alhamdulillah sing bingung alhamdulillah Enggak mau lihat diangan-angan yo ya apa maksudnya Pak Ayo. Ya, Pak menghidupkan semangat, menggelorakan harapan untuk menemukan semangat meraih kesuksesan hidup. Stop. Lah ngaji ngaji sing kayak gini majelis-majelis kayak gini. Harus bisa harus bisa menghidupkan semangat. Kudu gugat ini wong. Sing turu supaya melek. Lah ngeten ta? Menggelurakan harapan. Menumbuhkan harapan baru. Semangat baru. Kesadaran untuk menemukan semangat meraih kesuksesan hidup. Allahumma. Amin. Santri kok susah. Gelis mate. Lamun gak mate wonge, mate atine. Mate semangati. Uang nek susah ya Allah. Delar ini. Serius nih. Tapi nek pikirane fresh. Suasane enak. Wis gak usah ngombe obat kuat. Understand? Bisa dilanjut? Bisa dinaikkan satu strip. Perilaku menggembirakan dan memudahkan ada sifat para nabi. dengar no? Mboten enten nabi ku mempersulit, meden-medeni wong, ngancam-ngancam wong mboten enten. Perilaku menggembirakan dan memudahkan adalah sifat para Mereka sangat jauh dari menakut-nakuti atau mempersulit objek dakwah. Serius ngaji di TV ya sing nyetel wong sak ndi-ndi kalau ini bisa dihitung berapa ribu tapi pengajian Senin malam Selasa yang diputar Rebu malam Kamis itu sing ngikuti seluruh Indonesia Kula niki ngaji teng Lumajang lho nyepit kok Pak Saking kepingin iso ngaji Senenan iki wong kampung iku urunan tuku parabola. bola parabola ta? Ono lagune Evita Mala judule Cinta Parabola. Engko tak nyenyekno ya. Cinta para Jadi wong kampung itu saking kepingin iso ngrungokno pengajian, iku urunan. Gaya anten para di sampean diwelasi Allah ketepani dak gade tuku anten langsung siaran langsung. Pak. Sifat menggembirakan dan memudahkan terus dijunjung tinggi walaupun para nabi dihadapkan dengan siksaan, caci maki dan teror. Allahumma sholli ala Muhammad. Yang penting ahli jejak ya, para nabi. Dicaci maki. Diteror. Dihadapkan siksaan, tetap menjunjung tinggi, masya Allah, nilai-nilai kelembutan dan kasih sayang, kasih sayang di dalam berdakwah di tengah-tengah masa. Datang saiki ana wong dakwah ya Allah, isine caci maki, cok wong dituding musyrik. Kafir. Bid'ah sesat. Ujung-ujungnya surga dikapling untuk dirinya dan kelompoknya. Understand? Beliau dituting kafir. Orang yang beda dengan diri dan kelompoknya dituding murtad, sirik, bid'ah. Ujung-ujungnya mengkapling surga untuk dirinya dan kelompoknya. Sing ati-atine ana wong wetongane ne Jarno. Pokoknya gak mangan syuting iki. Para nabi tetap menyebarkan sifat optimisme, kegembiraan dan tidak mempersulit sebagaimana yang telah diabadikan di dalam Al-Quran pada surat Al-A'raf ayat 129. Catat surat apa Pak? Qalu udina min qabli an ta'tiyana wa min ba'di ma ji'tana. Qala asa rabbukum ayyuhlika aduwakum wa yastaklifakum fil ardi fayandura kaifa ta'malun sadaqallahul kaum Musa berkata kami telah ditindas oleh Fir'aun sebelum kamu datang kepada kami. Dan sesudah kamu datang. Musa menjawab, mudah-mudahan Allah membinasakan musuhmu dan menjadikan kamu khalifah di buminya. Maka Allah akan melihat bagaimana perbuatanmu. Maha benar Allah dalam segala firman-Nya. Allahumma shalli ala Muhammad. Kira-kira sampeyan gak ngaji, sagetan golek ayat-ayat ngeten iki, Pak. Pemane biyen sekolah e, bayar pijet. Apa mana gak sekolah? Lu untung ada majelis ini. Jadi kaum Nabi Musa ngomong kami telah ditindas oleh Fir'aun. Sebelum kamu datang kepada kami. Nanti saat dari Nabi Panjenengan dugi Nabi Musa pula mau ditindas. Dan sesudah panjenengan dugi ya ditindas. Musa menjawab, mudah-mudahan Allah membinasakan musuhmu dan menjadikan kamu khalifah di bumi. Maka Allah akan melihat bagaimana perbuatanmu. Maha benar Allah dalam segala firman-Nya. Diterang Noah. Jadi ayat ini mengabadikan salah satu contoh Nabi itu memberi jawaban berita gembira kepada umatnya. Tatkala umatnya sedang dirundung kesu. Koci angele pak sampai nengaji, Ketip-ketip doy. Ya. Lagi kudu diwarisi para Gus Al Mukarrom, ustaz siapa saja. Gak cukup pinter kudu cerdas harus bisa membaca perasaan wong, perasaan masyarakat, perasaan umat. Nek ana wong sedih, jangan ditakut-takuti. Kasih berita gembira, kasih motivasi, kasih dorongan semangat supaya melahirkan energi positif, membentuk kesadaran baru, semangat baru. Allahumma buyar ngaji, semangat. wong dundundang pengajian ceramah khol isine meten-meten itu dulur nggene kuburan wonten kelabang kula jengking kula lha sing budal ngaji wong susah-susah wis kersani yai nyokot sampean Mulai ngaji ke energi bukan energi energi positif yang didapat, pesimis yang didapat. Polai pembicarai kurang cerdas. Gini betul. Kuti didelok ngomong karo sopo awai. Nek engke ceramah nang arek nom, ya terang diterangno sing kubur. Terangno, mengapa Liverpool itu sulit dikalahkan? Mengapa Real Madrid itu kayak gol? Selain manajemennya bagus, pemain-pemainnya oke, okay, jalinan antar lini belakang tengah sampai depan imbang. Apa artinya Ronaldo kalau tidak ada gelandang yang bagus? Gimana betul? Mulai kula ngomong nek ana wong sukses lan berhasil, takonono loro, sapa ibu sing lahirno dan siapa istrinya. Ngono kiai wepet tapi nyaine kawereng. Sapa iku? Lapo ini? Kira-kira ya ini bingung napa mboten? Bingung kate geger iki nduk ngarepe santri gak keker kocik kereng. Nyumbang pira mang. Akhirnya kiai ini tolak. tolak. Pak Harto iso nyekel Indonesia telung puluh tahun, polahe sing dinikah butin. Kok coba sing dinikah Pak Harto iki masyaallah wanita model. Sampeyan kan tak tak diceritani, ana wong Jember Kiai Jember wis sepuh umur pitung puluh loro kula oleh rondo umur swidak songo kula mboten gelem nuwun sewu yai sampeyanipun sepuh dunya sampean kata ilmu sampean kata santri ini kata nek sampeyan wis loro-loron pun golek rondo sing wis penyakiten. Worong bulan madu situ keroan terus. Sing situ watu, sing situ ampek. Jadi worong kemesraan yang hadir, masya Allah, masya Allah. Belum kan Okay? Lho saking anu kalau itu ana apa Gus? Lho nggih jenengan padus sing kena ke jamu yai. Iya. tak kayak ilustrasi ngeten lo yai sapi ku nek wis tuwa aja dipakani damen apa mana damen wis garing sowe aduh gelem ngadeg sapi yang leset ae. Eh. Insyaallah. Pak. Allahumma shalli ala Muhammad. Tadi sambate kaum Nabi Musa kula niku disiksa Firaun yang sampean duki, kula nggih disiksa sak badani sampean nggih duki. Alhamdulillah kula dua kali nate ziarah teng pesareane Nabi Musa alaihi salam. Kapan-kapan sampe tak jak Nabi Musa itu <laughs> dipun sareaken wonten daerah Gunung Tursina terkenal dengan nama Nabu. Insyaallah daerah Palestina. Palestina. Monggo kapan-kapan saya tak jaro naik bayar di dhewe ya. Di dalam catatan sejarah Nabi Musa alaihissalam meninggal pada usia 120 tahun. Kulo nanti ziarah dumateng insyaallah pun Nabi Ibrahim alaihissalam. Beliau Nabi Ibrahim di dalam catatan sejarah wafat pada usia 200 tahun. Makam beliau Nabi Ibrahim alaihissalam di kota Al-Khalil, Palestina. Dimakamkan bersama Sarah, istri pertama beliau Nabi Ibrahim alaihis Wis saiki sing seneng ziarah nang wali-wali songo ya. Wali 10. Wali 11. Sak tulunge ziarah lu sampean ziarah nang pesantren bapak ibune ya. Engko meningkat ziarah nang Madinah. Tak dongakno rezekine berkah luwe. Gak sekedar nang Masjidil Haram, Masjid Nabawi nang Masjidil Aqsa. Kulo tutuaken pesaren Nabi Allah Ibrahim, kulo tutuaken pesaren Nabi Musa alaihis. Understand? Yes. Tapi oleh uang sing pengalaman lan ngerti. Oh cocok wong wani gawa rombongan sampean meloi gak nawali songo, Pak. Apa sebab? Palestina itu sekitar Masjidil Aqsa dan tempat-tempat bersejarah itu dikuasai Israel. Lah Israel tidak ada hubungan diplomatik dengan Indonesia. Nek sama urusan dicekel, ditahan, paspor sama hilang, Nek sing ngurus gak tegas, gak mulai zaman. Percaya napa betul? Nek sampean ada masalah di Saudi pas paspornya hilang, kula gak usah nang Arab, Pak. Kula ndok omahe sok ngulino sampean. Wingi ku ana rombongan Lumajang urusan umroh digawa wong gak tanggung jawab, hotelnya gak dibayar gak sok mulih. Bengok-bengok, "Yai, sampean dalaken keramat sampean, Yai." <laughs> Yo napa bisa kula iso mulih? <laughs> Goblok kula. Ini sakit saking kayak konco. Dan Saudi masih ada hubungan diplomatik dengan Indonesia. Beres, be? Enggak orang ini kemarin udah kono gak disanggup kemarin telepon Gus Ali kok. Bengok-bengok tak jarno kok. Sing hati-hati, Dadine ana rombongan-rombongan umroh sing murah-murah sing hati-hati. Gak ana barang apik murah regane iku gak ana. Kono umroh 12 juta. Iku numpak undur-undur. Lah mana iso budal gak iso mo? Allahumma sholli ala Muhammad. Tunggali <laughs> wae ana tamu. Yai kula kepingin merok. Insyaallah. umroh Ramadan Lailatul Qadar, Lailatul Qadar yai. Padus sing murah. Ka ono? Wis engko Lailatul Qadar masjidmu dewe-dewe wis. Aslul awakhir insyaallah khususnya di Mekah itu harganya hotel lebih mahal daripada di bulan haji. Paham napa mboten? Nanti nek ana umroh Ramadan, akhir Ramadan murah, ya kira itu Masjidil Haram kono limang kilo. Lama nih so umroh pisan terawih pisan, meneh wis wis wis kecom laku ngato. Nek kepengin ndek masjid. Pak. Pak. Jadi Nabi Allah Ibrahim niku disareaken nah, pesarane di bawah tapi ya atas dengan istri beliau Masya Allah Siti Sarah Masya Allah istri pertama beliau Nabi Allah Ibrahim alaihis bisa dilanjut selingan memang cek sejarah ya Sifat memudahkan merupakan sifat para nabi. Hmm, No. para rasul, dan orang-orang soleh. Para nabi, para rasul, orang-orang soleh, niku nggak ada sifat ingkang sangat menonjol, senantiasa memudahkan, tidak pernah member. Lari para nabi, para rasul memudahkan. Mosok satpam mereka wadah-wadah wangi. Kadang-kadang pegawai negeri golongan 2A. Masya Allah mengkedeli. Eh. Sifat memudahkan inilah yang sangat disukai umat. Para mubalek, ngono. Sing tukang pidato-pidato itu loh. Dan pemimpin seharusnya menumbuh kembangkan sifat mulia ini dalam berdakwah di tengah-tengah masyarakat. Allahumma sholli Alam Muhammad. Ya napa yai kula niki mboten kuat poso Senin Kamis wis gak apa-apa wong sunah gak poso le gak apa-apa. Dadane balik gak tegas. Wah, dosa gede kan. Gak kuat kan poso Senin Kamis, dosa gede kan. Eh, mau balik sampel. Wong sunah iku gak dilakoni lho gak dosa, ngene mboten? Kadang-kadang nang kene masyarakat. Traweh nek gak sampe nek ngerokok. Lho gak traweh gak apa-apa kok. Paham napa mboten? Lho kok ana kula ngomong niku. Saking fanatik fanatike masyaallah. Traweh dengan rekat tertentu, ndok ding, Sing gak samen rakaat neraka. Samen wali, jare Yai Ghazali, gak trawe belas lho gak apa-apa. Allahumma sholli ala Muhammad. Lu serius lu kalau ngomong serius. Saking fanatiknya. Fanatik buta goblok gak ngaji maneh. rokok dek Temen rokok, iki. Kon nanti mangan nanu berkati selamatan umat neraka rokok dek. dik. ini wis tak tangani lah. Kok cikiring. Kok cikiring ya Allah. kau kan ngaji ini wawasan cek go internasional. ngaji nanti selamatan wong mati geni rokok lu ngaji nanti Kok cik kereng iki tapi gambari macan men. Allahumma sholli ala Muhammad. Gila. Kita butuh Islam yang ramah, bukan Islam yang marah. Bermudahlah jangan Anda bersulit Berilah berita gembira, jangan menakut-nakuti. Karena sifat menakut-nakuti adalah perilaku setan. Kok no ya. Nek sifat Masya Allah ngasih kemudahan berita gembira. Masya Allah itu sifat kelampanipun para nabi, para rasul dan para solihin tapi meden-medeni Masya Allah iku perilakune Hal ini bisa kita ketemukan pada surat Al-Baqarah ayat 268. as saytanu ya'idukumul fakra wa ya'murukum bil faksha. Wallahu ya'idukum magfiratum minhu wa fadla Wallahu wasi'un alim. Sadaqallahul Setan menakut-nakuti kamu dengan kemiskinan. Loh. Berarti setan ini penggaweane meden-medeni ya. Ojo nganut Ghazali lho, kontek lho ya. <laughs> oh jadi sedekah-sedekah kok melarat. Lho hati-hati lho ya, hati-hati lho. Iki ngono. Setan itu menakut-nakuti kamu dengan kemiskinan. Dan menyuruh kamu berbuat kejahatan. Yaitu kikir. Sedang Allah menjanjikan untukmu ampunan daripadanya dan karunia. Dan Allah maha luas karunianya. Lagi maha mengetahui. Maha benar Allah dalam segala firmannya. Allahumma salli ala Muhammad. Ojo selamatan balik balik dek. Gak efektif yuk. Gak efisien, pemborosan yuk. <laughs> Delokan wong sing ngono nek riya ya gak mlepete. Jadi <laughs> saking medite wong riya ya dina becik gak mblek. Anaknya adep-adep ndok metonggo. Serius kula ngomong. Pak, Diterangno ah surat surat Al-Baqarah 208 niki. Iya. Eh sing medit-medit niku pelukmu udikno ojek ini Cek oleh energi positif ya. Iya. Setan selalu menakut-nakuti orang yang berinfak dan membujuk mereka agar bersifat bakhil dan kikir. Mun sampean cacat, Kepingin ngekei wong sarung, sarung sampean sampean dalam lemari. Lu nek kate dikekno wong sarung, lu dadi wapi kau wapi. Iki api, Sing iki api, Kira-kira si kei apa burung? Berarti moto sampean diolir. Akhirnya gelem kayak wong sarung pendak, sarung ke jendel pager. Lu nggak no? Kelambi yang ngelakuin kayak no uang udah diapi kabeh. ono siji ne wong jamaah masjid celonoan. Lah ngoten nggih? Insyaallah dhuwit-dhuwit 300.000 disaindo mburi. Lokor. Tepat duit logur iku ditemu wong ana kalenge masjidku liwat. Dikekno karo wong aku amin, iku dilu gak gelem masyaallah akhirnya dilbono nang kaleng. Buyar Salat Jumat, kerapak-kerapak, duwe kawan. Waduh, iku mangga. Akhire lobi pendekatan nang Tamir Masjid nuwun sewu Pak Tamir Masjid kula njuk sepuro sing kuat. Duit kula katut mriku. Lho kok iso, Mas kok iso ngeten niki wau Pak Tamir nuwun sewu. Celana kula ini kan ngepres. Kirang pernah nderek kula ngeten iku lugur. ketemu jamaah wingking kula pun diparingna kula lah kula mboten purun tepak kaleng ku liwat kula lebokno setelah jumatan selesai alam sadar kula balik ngene iku wau dhuwitku <laughs> cek tak mir masjid dibuka kaleng balekno dhuwit wong Pak, Pak, setan selalu menakut-nakuti orang berinfak, bersedekah, membujuk mereka agar bersifat bakhil, kikir. Setan membayangkan kepada mereka bahwa berinfak dan bersedekah akan menghabiskan harta benda dan akan menyebabkan mereka menjadi miskin dan sengsara. Gila. Rungono, Rungono. Cici diweten weteni. Insya Allah dibocok loro. Allah. Jangan cek dadi wong sing met. Lungo ini dorong puas setan. Setan membayangkan. Kok bayangkan macam-macam nang wong dibesik dipengaruhi. Supaya wong sing berinfak dan bersedekah iku. Insya Allah mamang. Pikirannya kacau. dibisi nek sedekah infak ki nggarai melarat, nggarai urip soro. Mulai akeh wong dijak poso setahun kuat wiritan pirang-pirang tahun kuat, tapi nek dijak ngetono dhuwit lho, sida golek guru liya e. Sampeyan tau kula critani kula duwe konco kuwi wiritane nek jenenge mau nyebut ya Soalnya kula janjian mek wonge gak Alit sebut. Kula duwe kanca iku wiritane gak sekedar maca ya Allah ya Qadim, gak sekedar maca ya Latif. Nek mapan turu iku bantalan duwe. Nek tangi turu esuk didomno wong. Mau mandi Pak iki nekakno duit nih Pak. Tak ijazah ya. Kepingin sugih Ya. dipelajari nek turu iku bantalan dhuwit tangi turu didomno wong jare setan ngantek ya <laughs> serius nih akhirnya konco kulo, sing setunggil kita lagu aku tolong pedok wong iku kok jare ini hebat lo ya balabal tak pedok lah akhirnya dibelajar ngerti lo bang api wong jawab jenengan nih nek kepingin berkah usahai berkembang pabrik berkembang pun wilite gampang Pak nggih napa napa napa sampai nih nek mapan dulu bantalan duwe esok tidur wong mari diterangno nongol kula ditulit ji esok golek guru liya <laughs> serius nih Sampak saat ini konco kula ini benesok dendam duwe. Oh kula hormat temenan, kula angkat topi temenan. Saya itu nek ngaji ini pas-pasan pak temen. Tapi roman ini luar biasa. Kula duwe konco ya Allah, batu perang, buat gak kain sujud digosok, tapi mau wadid. Balak balik kula tes ini tak jangan warung, wah ya yang duwe ini melebut toilet. Hahaha. Niki loh. Setan selalu menakut-nakuti orang yang berinfak dan bersedekah. Duitnya apa? Dipojok. Insya Allah. Supaya netepi ngecoi sifat bakil dan kekil. Setan membayangkan kepada mereka bahwa berinfak dan bersedekah akan menghabiskan harta benda dan akan menyebabkan mereka menjadi miskin dan sengsara. Oleh sebab itu harta benda mereka harus disimpan untuk persiapan di hari depan. Ono deposito, ono reksadana, gini betul? Ono tabungan, wah, tulis hemat, pangkal, kaya. Eh, kebijaksanaan lemudun jebret, bareng wong dua yang ngelompok, ginjele bocor. Ginjele pankreasi rusak metu pabrik gulae alias dia diketombo nang Singapura ketombo nang Singapura bareng donya nentek wonge tanduran becik gak duwe nyokong pondok gak tahu nyumbang masjid gak tahu amal nang tonggo teparo gak tahu wong iku mati pak ini apes lan sebel tatkalane wong iku mati tanggane tepak rombongan nang wali songo 15 bis mudine lara untu Kano sing nyelawat sing nyelawat kari sporter delta sing buyar mikule jenazah kau wasar gak diringi kalimah kalimat thayyibah tapi diringi yel yel bal-balan ole ole ole ole ole ole kalah tawur kalah tawur sing kaya ngene gak iso diprogram gak iso diatur sampean tak elingno wong mati nggawa hawa dheweke opo jari kelakuane lan tandurane tatkala uripe. Wong gak gelem nandur kepingin panen. Parine sapa, Pak? Dadi nek gak gelem nandur aja pin panen. Parine wong sampean panen digepuk wong linggis semen, Allahumma sholli ala Muhammad. Sing hati-hati. Dadi kok nek kate sedekah kok eling masa depan, anak cilik-cilik, eling wayat iki. Wujari Gusali. Penggawane setan mangone meten-meteni. Diceritani Gusali duwe kanca wiritane nek mapan turu, masyaallah bantalan duit esok didomno duit Tak informasi ngene lho dikenalno kate melo antri njaluk eh. Sampeyan nek tak terangno aja kepingin oh, niruwah nurut kekuatan bu sewu saya 50.000, jumlah terserah, tapi ada kemauan ke sana. Cek dadi bos, Pak. gini betul itu tak no, bos jauh alamat ya rek punya isuk rono. Ini gak usah ngaji nih Pak. Nek pikiran-pikiran zaman gak usah ngaji nih Pak. Bebe inggon. Mumpung durung tak garis. Mulai nama kita rahasia, tak rahasiakan. Lagi lo kan cakup lagi dunia ini buat tambahan tewak. Pak, nomai ingkat ini nyet, nyet, nyet, nyet. Ngono sing dihitung tambah mengiwang yonok, nyet. ngomong, lapangnya rezeki bukan banyaknya teori dan kalkulasi. Ngitung ya penting, tapi naik nemenan kok diseretin mbak Allah. Kerak. Kak netes belas. Pak. Jadi zaman jemuan-jemuan kalau kaleng, waduh, ini eling terangan di Gusali. Mesin pas, set, limang juta. balik balik balik pak balik diganti mbak Allah dunia ini ketemu akhirat ketemu saking pangkati setan ini kula kali zaman diweden wedeni ditakut takuti wedintek wedi bangkrut itu penggaweane Nek wis kadung ide akrab karo setan, wongi lho iso dadi kancane. Gak usah digudo, malah iso nggudo ling liyo ae. Dadi nek bisa kadung akrab, uang, nek bisa kadung akrab kalau setan, gak perlu dikuda, wis dipek mantu ae. Iso boleh bola. Ojo anut kiai nemen-nemen uripe. En menafkahkan barang yang jelek, hmm, dan keengganan untuk menafkahkan barang yang baik oleh Allah disebut sebagai suatu kejahatan bukan kebajikan karena orang yang bersifat demikian berarti mempercayai setan dan tidak mensyukuri nikmat Allah serta tidak percaya akan kekayaan Allah dan kekuasaannya untuk memberi tambahan rahmat kepadanya luar biasa ngaji dari ngelek ke jendel suwe karena nak suwe nyangkem kodok yuk Roh istilah nek suwek jahitane kenek dijahit tapi nek nyangkem kodhok tengah kok gak iso dijahit kudu tesik siku ae gak noyo iki lho ati gak e wong iku pilih sing apik ukurane ya apa awak mujik seneng wong gak iso go sing mampu iku lho sing mampu lho dek kena tangga lho ojo Nek ngekai sego ya ukurane sampe nek jek arep doyan enak kena. Nek wis mambu batek ya aja. Paham? Masya Allah, sekirangan. Biar lu ngaji nanti. Nggak iwo, ngenteni sko mambu. Nggak isarung, ngenteni sarung pedah. Ojo ya. Tak dungkano sugi kabeh. Belajar nek mapan dulu bantalan tentang jumlah terserah menurut kemampuan sampean dipelajari. Wis tak prakteknya ilmu niku sale 5000 rek. menetang dulu tak dumno arek cili-cili. Semulan cacaan ya. Engko nek melarat melo aku kok. Gue naik melarat melo aku tak nih tak ingon temenan Ini duduk TV lo ya. Ha kira-kira keteranganku kira-kira mantep ndi karo bisikane setan. <laughs> Apa katanya nanti dulu. Loh, ayatnya lebih jelas. Jadi ini Al-Quran itu mesti bener. E. Gini betul. Hudal linnas, hudal lil mutakin. Sampai kok ragu mana ya? Pak, hudal lil mutakin. Nanti nak sampean ni kita tak kaya keterangan ni, kok cepat toyo karu iku mangan oleh setan. Kok entek bangkrut. Kaya apa duit kena uang, kok suto, golek soro. Hmm. Dicacak. Mari ngurungok na pengajian, itu mulai bantalan kakak. Emang kelas cilik pak, sepuluh ewu. Menesok, didumno anak itu ngotong-ngotong, sepuluh ewu. Nek seningkat aja jembar dungkan mana limolas, Dicoba ya muka-muka iso lakoni ya. Oh tadi bos kape, mu. Rong tahun iki sampeyan nglakoni latar kula wong ngaji gak ada montor elek, Pak. dan, Nek jaminannya bangi lo mek pirang persen gue. Tapi nek Allah jaminannya Allah, Allah. Mau tak jukno komputer begini. pala balik diulangi ngono, Cik. Ngene tok. pala balik wis lapangnya rezeki bukan karena banyaknya teori dan kalkulasi. Panjangnya umur bukan karena banyaknya bulan dan tahun. Lapangnya rezeki dan panjangnya umur karena ber. Lakonono, Cik. Ojo mencil-mencil tok kon. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Seorang muslim sebenarnya harus tetap tegar dalam menghadapi kesulitan apapun. Ila. Jari lagune Umairama badai pasti berlalu. Gini betul? Apa dinyanyi no lagu badai pasti berlalu. Kula wau dalu niku ngaji kerinduan. Lagune Urama sing kanggo film gitar tuan nih loh. Masya Allah, waktu itu Masya Allah, Rika itu kudan-kudanan ini. Ah, luar kota pegel, tolong goreng kaset nostalgia. Oleh lagu ini Umayra Magrin, disetel, eh, lengcok bayang. Uh, iki Umayra memalik gelut karo wong gede-gede. <laughs> Sing kalung-kalungan anu, anu. Lah biyen niku pe ilmu mairama iku nek gelut mbek wong dipatekai karo medura-medura iku. Cuk sambak mairama iku kalah alfa. <laughs> Tas iki ku cek eling kula. Wonge sing tukang gelut iku mriki, Pak. So, film itu jelas. Sama lah, sih, pelem... tarung karo Bang Haji. Lu Pak kok ingat? Iya, sih, Cilik, cuma wis tuwa, cilik. Ditulungi Allah, cilik. Sampe lah figuran film sing tarung lho, film eh, Umar Irama. Iya, Pak. Ya. Tapi wis ngene wae dulu. Saya ya gak ada Pak Yai yang undang film yang sudah sudah bungkuk saya. Allahumma sholli ala Muhammad. Sampai tak dungakno tetap tegar dalam menghadapi kesulitan apapun. Jangan sampai situasi dan kondisi membuat diri kita tergopo-gopo sehingga meninggalkan prinsip menjual agama dengan harga murah dan mengganti keyakinan hidup Jadi seorang muslim sebenarnya harus tetap tegar dalam menghadapi kesulitan apapun. Wis balik tak kayak terang. Fa inna ma'al usri. Inna ma'al usri. Mustahil. Insyaallah. Uang iku nemu enak Tak ya gak mungkin, nemu susah tak ya gak mungkin. Sak paket iku ana enak enak. Nek nemu enak tok wong iku lali. Nek nemu gak enak tok, kata enak belas ya putus. Mulai wis diatur mbak Allah programe Allah, pasang surut, pasang surut. Bahan sedikit kedip-kedip tok. Muka-muka tadi keterangan sing barokah. Engkau kena situasi imani digadekno keyakinan ini didol, no beras. tidak ditakoni kecepet Pak Yai, apalagi tidak tahu bahwa di dalam kesulitan bersama kesulitan pasti ada kemudahan. Gini betul? Sebaliknya hiruk pikuk yang kehidupan harus membuat diri kita tetap istiqomah dan tegar. Allahumma Amin nemu sulit boy tetep istiqomah. Insyaallah tetep dodoh ke Masjidil Haram. Dodoh ono la ilaha illallah Muhammadur Rasul, Iyalah Dik. Biasa cari sali, bung Wong segoro ayo no asati. Ngene betul? Langit iku gak cerah dek Dik. Suatu saat ya mendung, ya cerah ya Rezeki yang ngono dek jadi yai ada kalane lancar, ana kalane seret. Tengok tentang? Nek tepak lancar, ya syukuri kudu ditambah. Nek seret, sabari ya kudu ditambah. Ketemu mawon to? Lah muka muka wiritan teko yai iso nglakoni dik yai ngekeki wirid dudu ya Allah ya Qadim dudu sallallahu Muhammad nek mapan turu kongkon bantalan duit. nek tangi turu duwe kono dumno wong nurut keku Wong cilik ya meneh dicacak 1500. 2000. Jangan meremehkan sesuatu yang kecil. Barang siapa suka meremehkan sesuatu yang kecil, bersiap-siaplah untuk kehilangan sesuatu yang besar. Karena barang yang besar adalah kumpulan dari beberapa yang kecil. Di sini penting kita ketahui bahwa sikap ngeyel hanya membuat jiwa-jiwa kelelahan. Kulo kulo no. Dina ini banyak orang kekelelahan dalam hidupnya. Karena apa? Insya selain ngurusi perkara-perkara sing muspro dan suka mencampur urusan orang nek wis wong ngeyel, ngengkel, nyocot, membuat hati semakin terbebani. Manakala hati telah berbani menjadi bosan bahkan membutakannya. Nek pijak emoto, moto kena dituntun. Tapi nek pijak e hati dikandani ngelawan. Dituturi jadi insya Allah nyemprot. Insya Allah mudah tersinggung. Apa sebab? Pijak emoto moto kena dituturi. Pijak e hati sulit untuk menerima nasihat. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Jika seseorang mempersulit diri sendiri, loh gila. Oh jadi ibu rezeki ya. Tentu akan menemukan kesulitan itu sendiri. Romo siki. Nek sampean kepingin nemu kemudahan, ayo repiki tiga sing enak. Insyaallah. Duyo keyakinan ana sing ngatur urip iki. Insyaallah ana sing ngatur. Mustahil Allah memberikan beban di luar kemampuan hambanya. Wis diukur dewe. Understand? Di sini harus dimengerti setiap manusia diciptakan oleh Allah dengan mengabdi kepadanya. Allah swt telah berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia, melainkan mereka menyembahku. Maha benar Allah dalam segala firman-Nya. Ayat ini dapat diambil pelajaran bahwa seluruh perbuatan yang kita lakukan dalam hidup ini menjadi bermakna dan mempunyai nilai ibadah manakala ada tiga hal yang harus kita penuhi. Muka-muka kulo kaleng sampean diberkahi. Yang pertama, niat yang ikhlas karena Allah. Niat sing ikhlas krono Sering saya katakan amal tak akan gagal bila disertai niat yang ikhlas. Puncak keikhlasan adalah sebuah kesadaran bahwa diri kita ini tidak mempunyai kekuatan dan kemampuan apapun tanpa izin dan pertolongan Allah. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Menghadirkan niat dan memurnikan untuk Allah harus kita jadikan panglima dalam setiap amal yang kita lakukan. Kayak A. Kadet. Menghadirkan niat sangatlah penting karena amal perbuatan itu tergantung niat. Barang siapa beramal tanpa niat baik, maka dia tidak termasuk golongan orang-orang yang ikhlas. Muka-muka tadi keterangan sing barokah. B. Memurnikan niat dari berbagai pamrih pribadi dan bertendensi duniawi sehingga niat tersebut benar-benar tulus karena Allah aku ngaji semata-mata krono Allah jihad melawan kebo. Ya, engkau urusan-urusan rezeki yang ditata dhewe mbek Allah niat ngaji rezeki lancar niate ngono. Bareng ngaji tetokno oh, tambah dagange rokis kang ngaji-ngajian, Dek. Apa salah niat lo oh, ngaji dobong karo lari dagangan gae. Iki lho. Menghadirkan niat dari berbagai pamrih pribadi Insya Allah bertendensi duniawi sehingga niat tersebut benar-benar tulus karena Allah. Hati memurnikan niat, dimurnekno. Murni aku ngaji lillahi. Nah, memurnikan niat dari berbagai pamri pribadi dan bertendensi duniawi, tendensi duniawi sehingga niat tersebut benar-benar tulus karena Allah. Allahumma shalli ala Muhammad. Dua, melakukan sesuatu dengan cara yang benar, yang sesuai dengan ketentuan Allah dan Rasulnya. Tadi amal apa-apa, ya? oh, aku amal iki bener-bener amal sing tak lakoni ono dasari songko Allah lan ana tunane saking Rasul. top markotop. Sing nomor telu melakukan sesuatu untuk mendapatkan ridho Allah. Muka-muka tadi keterangan sing barokah. Muka-muka tadi keterangan sing manfaat. Ah, sebarkan salam. Sebarkan cinta kasih dan damai di tengah-tengah masyarakat. Jangan Anda sebarkan fitnah dan permusuhan di tengah-tengah masyarakat. Persahabatan adalah harta karun yang tidak ternil, tiada ternilai. Dalam persahabatan terdapat cinta. Oleh karena itu mengenal dan berbuat baik kepada sahabat merupakan harta kekayaan yang tiada ternilai harganya. Amin. Sampai lamun gak sugi dunyo. tak uru gelem. Sugiya kanca Uang iku nek koncone akeh, peluang dari uang sugi terbuka. Percaya napa mboten? Ojo mencil ae, ora mencil lah. Menutup diri, mengurung diri. Wis aku falsafah kemelandingan ae. Kemelandingan iki lho, meneng tok iku rezeki. Aja. Perbanyaklah teman. Perbanyaklah sahabat supaya akses dan pintu-pintu rezeki sampean dibuka luas oleh Allah. Understand? Understand? Sebagaimana sabda beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah. An Abdullah bin Amr bin Al-As anna rajulan sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyul islamil khair kal tut'imut ta'am wa taqra'us salam ala man arabta wa man lam tarib. <coughs> Pak bersumber dari Abdullah bin Amr bahwa seorang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam manakah Islam yang baik. Islam manakah yang baik? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, memberi makanan serta mengucapkan salam kepada orang yang engkau kenal dan kepada orang yang tidak engkau kenal. Rawahu Muslim. Dalam hadis lain, beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, An Abi Hurairah kal kala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tadkhulul jannata hatta tu'minu wa la tu'minu hatta tahabu awala adullukum ala syai'in idza fa'altumuhu takhabattum absus salam bainakum rawahu muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu ia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kalian tidak akan masuk surga sampai kalian beriman. Dan tidak akan sempurna iman kalian sehingga kalian saling mencintai. Maukah aku tunjukkan kalian pada suatu yang jika kalian lakukan kalian akan saling mencintai? Sebarkanlah salam di antara kalian. Rawa Muslim. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Muka-muka tadi keterangan sing barokah. Mukul-mukul tadi keterangan sing manfaat. Niki hadis tasik kuat ah, Waktu pun telas, Pak. Wis ditutupno Senin mana mawon nggih. Insyaallah mukul muga tadi keterangan sing barokah. Sampeyan tak dongakno berkah umure. Berkah rezeki. Berkah anak turun. Hati an Abdullah bin Amrin anna rajulan sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyul islamul khair qal tut'imut ta'am wa taqra'us salam ala man arafta wa man lam ta'rif rawa muslim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin Salli wa Sallim Mabarik ala sayyidina Muhammadin النور الداد وسر السار asma'i الأسماء والصفات asma'i was sifat.